Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang insyaallah taala ini adalah pertemuan kita yang terakhir terhadap kitab ini. Jadi kita akan bahas pembahasan pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini tinggal dua pembahasan, sisanya adalah penutupan. Nah, yaitu pembahasan mengenai hadis yang dikenal, dikenal dengan matruk, ditinggalkan hadisnya, la yuhtajju tidak bisa dijadikan hujjah dan berkaitan dengan hadis maudhu', hadis yang dipalsukan atau didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya hadisnya itu hadis dusta. Enggak benar adanya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sisanya nanti penutupan yang sebagai penutupan terhadap pantun tersebut. Na'am barakallahu fikum. Jadi nanti ada kesempatan untuk antum memutkinkan hafalannya setelahnya hari Kamis barakallahu fikum. Jadi Selasa Rabu itu kesempatan yang antum manfaatkan baik-baik biar mutkin sehingga setoran nanti lancar. Hari Kamis setorkan, setelah itu insyaallah taala lanjutannya pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau qala al-mu'allif rahimahullah ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Matruk itu adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi menyendiri tapi perawi ini telah disepakati oleh para ulama tentang kedhaifannya. Paham belum? Jadi hadis matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi Paham ya? Perawi ini menyendiri ya. Perawi ini menyendiri dalam keadaan para ulama telah sepakat bahwa perawi tersebut adalah dhaif. Bisa dipahami? Ewa. Jadi, nah enggak sembarangan yang sepakat dah. Para ulama sepakat tentang dhaifnya si perawi tersebut. Malah perawi tersebut menyendiri dengan suatu hadis atau riwayat. Maka dikatakan matruk. Mohon salah. Matruk itu sudah enggak bisa dijadikan hujah lagi sudah. Ditinggalkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadha huwa al-qism al-hadi wa salasun min aqsam al-hadits al madhkura fi hadha an-nadmi wa huwa al-matruk." Inilah pembagian yang ke-31 dari pembagian-pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun wa huwa al-matruk. Waqad 'arrafahu an-Nadim bi sungguh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala telah memberikan definisi dengan ucapan beliau mawahidun bihin farad yakni anal matruka huwa man farada bihi wahidun ajma'u ala dha'fih ini penting ini kata beliau matruk itu adalah man farada bihi wahidun seorang perawi menyendiri seorang perawi menyendiri dengan suatu hadis ajma'u ala dha'fihi yang mana para ulama telah sepakat apa? Naam, telah sepakat bahwasannya perawi tersebut lemah Paham belum nih? Bisa dipahami insyaallah, Isa? Nah, musain. Eh, jadi para ulama telah sepakat ya, sepakat bahwasanya perawi itu lemah, menyendiri lagi gitu loh. Sudah lemah, disepakati para ulama kelemahannya, malah dia menyendiri dengan suatu riwayat atau hadis, dikatakan matruk. Naam. Wa dhamiru fil ajma'u ya'ud 'ala muhaddisin. Ajma'u di sini kembali dhamir wau jamaahnya itu mana? Ke muhaddisin. Jadi apa? Jadi seorang perawi yang menyendiri dengan suatu hadis yang para ahlul hadis, para ulama ahlul hadis, mereka sepakat atas apa? lemahnya perawi tersebut. Mahum insyaallah. Naam. Paham salah ini ya? Jadi enggak diperselisihkan tentang kelemahannya, sepakat. Naam. Qauluhu fa huwa karrat ay huwa mardud. Karot itu maksudnya adalah merdud. Kan radun artinya merdudun, ya enggak? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay merdudun. Paham belum? Jadi dia ditolak hadisnya. Wal kaf zaidah min haitsul ma'na. Kaf di sini adalah kaf tambahan. Ditinjau dari si makna gitu loh. Maksudnya fahuwa raddun cukup sebenarnya. Fahuwa raddun cukup. Maksudnya fahuwa mardudun. Kenapa ada kaf di sini? Kafnya namanya zaidah. Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya. Jadi sebenarnya enggak antum kasih kaf pun enggak masalah. Cuman di sini apa? Nam kaf zaidatun min haitsul makna, tambahan dari siapa? Nah, makna. Paham belum ini? Jadi seakan-akan bahwa raddun ay mardudun gitu. Fal matruku kama arrafa al-muallif, maka hadis matruk sebagaimana yang didefinisikan oleh muallif rahimahullah, alladhi rawahu dha'ifun al ulama 'ala dha'fihi. Yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif, yang lemah, ajma'ul ulama'u ala dha'fih. Yang para ulama telah sepakat apa? atas kelemahan perawi tersebut. Paham soal ini ya? Jadi antum pahami baik-baik catatan sepakat ini ya. Di para para para para ulama ahli hadis sepakat, enggak ada khilaf. Sepakat bahwasanya perawi yang menyendiri tersebut lemah. Mohon insyaallah. Abdullah. Mohon. Ayo na'am fa jadihi maka keluar dari definisi tersebut marwahu ghairud dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak lemah. kalau Falaisa matruk berarti bukan matruk karena perawinya tidak lemah. Wa marwahu dhaif di ikhtalafu fi tad'ifih atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah tapi masih diperselisihkan kelemahannya. Paham belum bedanya? Kalau hadis matruk tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif yang menyendiri ini ya, yang dhaif. Kemudian para ulama ahli hadis telah sepakat kelemahannya, kedhaifannya sepakat. Berarti otomatis kalau kelemahannya, paham ya? Itu masih diperselisihkan, tidak bisa dihukumi matruk. Paham? Paham belum ini? Ayo na'am. Hadza huwa madzhab ila mu'alif inilah pendapat yang mu'alif yaitu al-Imam Al-Baiquni berada di atasnya. Wa qala badul ulama dan berkata sebagian ulama wa minhum Ibnu Hajar bin Nukhbah di antaranya adalah Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab An-Nukhbah, Nukhbatul Fikar. Na'am barakallahu fikum. Innal matruka huwa ma rawahu rawin muttahamun bil kadhib. Ini definisi yang berikutnya. Dua dua definisi itu kita terapkan enggak masalah. Yang pertama, suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah disepakati kelemahannya oleh para ulama. Paham? Ulama hadis. Kemudian Nah, yang kedua, suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang perawi itu tertuduh dengan dusta. mutaham dituduh, dicurigai, dicurigai dengan kedustaan. Paham belum ini? Paham maksudnya ya? Nah, mutaham itu kan dari ittahama yattahimu ittihaman. mutahim mutaham Ya, tercurigai ya, tertuduh dengan dusta. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Famathalan sebagai contoh, idza wajadna fi tahdhib li min hajar, eh, Apabila kita jumpai pada kitab Tahdzib, nah, Ibnu Hajar an, an syakhsin min ruwat Jadi ada dua ternyata ya. Takribut Tahdzib punya Ibnu Hajar juga. Nah, kemudian Tahdzibut Tahdzib ada lagi. Tahdzibul Kamal, nah barakallahu fikum ada juga. Nah, Tahdzibul Kamal kena siapa itu? Abdul Hajjat Al-Mizzi ya. Abdul Hajjat Al-Mizzi rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum. nah Kita lihat sini. Idza wajadna fi tahdhib Ibnu Hajar, kalau kita menjumpai di dalam kitab tahdhib karya Ibnu Hajar, an syakhsin minar ruwat tentang seseorang dari kalangan perawi, qala fihi. Kemudian Al-Hafidz mengatakan ajma'u ala dha'fi. Para ulama hadis sepakat atas kelemahan perawi tersebut, fa inna nusammi haditsahu matrukan idan farada bihi. Maka kita menamakan hadisnya itu matruk apabila perawi yang lemah tersebut menyendiri. Paham belum? Jadi seorang perawi yang lemah menyendiri dengan suatu hadis dalam keadaan para ulama hadis telah sepakat tentang apa? kelemahan perawi tersebut. Mahum insyaallah. Naam. Berikutnya. Li'annahum ajma'u 'ala dha'fih. Kenapa? Karena mereka para ulama hadis telah sepakat atas lemahnya perawi tersebut. Berikutnya. Wa idza wajadna fihi qawlahu. Kalau kita jumpai di dalam tahdzib ucapan Al-Hafidz rahimahullah, wa qad tuhima bil kadzib Sungguh perawi tersebut telah apa? Dituduh dengan dusta. Paham ya? Dituduh, tertuduh dengan dusta. Paham ya? Fanusammihi matrukan aidha. Maka apa? Kita namakan dia apa hadisnya? Matruk juga. Jadi ada dua ya. Cara menandainya ada dua ya. Kalau disebutkan oleh para ulama dalam tahdzib ajma wal dha'fih, para ulama hadis telah sepakat tentang lemahnya perawi tersebut, matruk berarti. Yang kedua, Para ulama eh, al hafid mengatakan dalam tahdzib bahwasanya perawi tersebut utuhima bil kadzib, tertuduh dengan dusta atau dituduh dengan dusta. Paham ya? Intinya ada kecurigaan di situ. Nah, apa maksudnya ya? Naam. Yang seperti itu juga tanda matru. Kata beliau, Naam fanusammihi matrukan aidha. Kita namakan matru juga. Naam kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Li'anna al-muttaham bil kadzib hadithuhu kal mawdhu'. Karena orang yang tertuduh dengan dusta itu hadisnya seperti hadis mawdhu'. Hadis yang apa? Hadis yang dusta. Paham ya? Nah, maudhu itu terkadang digunakan untuk hadis yang palsu. Karena hadis palsu otomatis dusta kan? Nah, terkadang makna maudhu itu adalah makdzub. Paham ya? Jadi hadis itu didustakan. Didustakan apa maksudnya itu? Maksudnya dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ancamannya berat enggak? Berat. Berat sekali ancamannya. Apa ancamannya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja kata Rasulullah, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi hati-hati. Nyampaikan hadis palsu, nyampaikan hadis Nah barakallahu fikum hadis yang lemah, nyampaikan hadis yang mungkar, nyampaikan hadis yang matruk itu hati-hati. Tidak diperbolehkan kecuali dalam rangka apa? Menjelaskan bahwasanya itu hadis palsu, dhaif, matruk. Apa maksudnya? Tapi kalau untuk berhujjah haram. Na'am barakallahu fikum. Jadi antum jumpai kadang orang-orang sekolah umum itu kalau pelajaran bahasa berkaitan masalah agama itu biasanya hadis yang sering muncul dua. Utlubul ilma walau bisir sama apa? Hubbul watan minal iman. Sudah itu mas, pasti sudah. Eh, orang-orang sekolah umum itu biasanya kalau pelajaran agama yang muncul dua itu hadisnya. Nah, utlubul ilma walau bisir. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadisnya palsu ini. Palsu-palsu yang penting hadis katanya. Jadi mereka nekat itu. Walaupun palsu yang penting hadis katanya. Kita katakan tidak demikian. Terus seringnya yang kedua apa? Hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Akhirnya apa? Banyak orang yang asabiah fanatik membela tanah air harga mati katanya. NKRI harga mati. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia harga mati katanya. Kita katakan kalau benar-benar di atas al-haq, di atas Al-Qur'an Sunnah, na'am kita bela sampai mati. Tapi kalau keliru dibela enggak? Enggak dibela. Hadis tadi hadis palsu ya ingatkan ya? Hadis palsu. Nah, barakallahu fikum. Cinta tanah air bagian dari iman itu kalau tanah air yang bagaimana dulu gitu loh. Paham Tanah air yang di atas tauhid mungkin. Tapi kalau tanah air misalkan di atas kesyirikan ya jangan. Jangan dibela, asabiyah fanatik nanti. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah kita lihat kata beliau Wala nadzim bi annahu maudhu', tapi kita enggak bisa memastikan bahwasannya itu hadis yang dipalsukan. Cuman matruk ditinggalkan saja. Walakin kaunuhu muttahaman bil kadzib, akan tapi keadaan perawi tersebut telah tertuduh dengan dusta, yungzilu tahu menurunkan derajat hadisnya itu ila darajati taqarrubi minal wad'. Eh, menurunkan hadisnya, yungzilu itu menurunkan, membikin turun derajat hadisnya ila darajati taqarrubi minal wadah Nah, taqarrubin minal wadah Turun sampai mana? Sampai derajat yang mendekati apa? Hadis yang dusta. Amlum, intinya hadis matruk ditinggalkan enggak? Ditinggalkan sebagaimana namanya matrukun ditinggalkan. Tarakai truku tarkan, matrukan utruk la tatruk. Ini ditinggalkan di sini. Paham ya? Nah, matruk ditinggalkan. Mohon insyaallah berikutnya. Tsumma qala rahimahullah Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalikal mawdhu'u. Nah, ini baru hadis yang maudhu', hadis yang dusta. Nah, hadis palsu termasuk hadis maudhu'. Paham ya? Nah, hadis dhaif yang benar-benar enggak bisa ditopang lagi itu kalau disampaikan juga masuk maudhu' karena hadis yang lemah enggak mungkin datang dari Rasulullah. Paham belum maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Hadis matruf juga maudhu'. nah Seperti itu. Hanya saja kita perlu Nah, penelitian yang lebih. Kita lihat sini. Wal kadhibul muhtallaqul masnu'u dan kedustaan yang dibikin-bikin yang dibuat-buat ala nabi atas nabi fadzalikal maudhu. Maka itu dinamakan maudhu. Kedustaan yang dibikin-bikin yang dibuat-buat atas nama Rasulullah, maka itu apa? Hadis yang maudhu, hadis yang dusta. Paham belum? Contohnya atau ngomong gini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Nah, itu kan sudah walaupun marfu' tapi kan maudhu', ya enggak? Kan kita lihat kan? Tidak setiap marfu' itu sahih. Paham belum? Tapi setiap hadis sahih pasti marfu', itu kaidahnya. Pahami baik-baik ya? Tidak setiap hadis marfu' apa? Sahih. Ada yang marfu' dhaif, marfu' maudhu', marfu' yang nah barakallahu fikum mungkar, marfu' yang matruk ada juga. Marfu yang hasan ada juga. Karena marfu itu intinya apa sih? Disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u. Itu intinya. Antum bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Hada huwa al-qismu tsani wa salatun min aqsamil hadits al madhkura fi wa huwa al-mawdu'. Inilah pembagian yang ke-32 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun ini yaitu apa? Al-maudhu, hadis yang dusta. Ngam. Jadi hadis ini dusta dalam artian apa? Tidak eh, sahih kebenarannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad arafa al-mu'allif biqawli wal kadhibul mukhtalaq. Mukhtalaq itu dibikin-bikin, diciptakan dia sendiri gitu loh. Yakni huwa is sona'ahu ba'dun nas. Hadis yang dibikin-bikin oleh sebagian manusia. Sona'a, yasna'u, dibikin-bikin. Paham ya? Ini hadis yang dibikin-bikin, dibuat-buat oleh sebagian manusia. Paham belum? Man kharaja arba'ina yawman fisabilillah, eh, faka'annama, barakallahu fikum faka'annama, apa itu lafaznya itu? Intinya keutamaan orang yang khuruj, orang jamaah tabligh Paham ya? Barang siapa yang keluar 40 hari di jalan Allah, eh, maka maka nama maka seakan-akan dia adalah seperti orang yang enam telah melaksanakan haji dan umrah. Masya Allah. Hadisnya bagus kan? Tapi hadisnya apa itu? Masnu' tadi itu, makdzub, maudhu' hadisnya, palsu. Eh, karena orang, orang jamaah tabligh itu sandarannya kita apa namanya itu yang tebal itu? Fadhailul a'mal. Itu kalau antum langsung masuk ke, ke mereka itu nggak perlu belajar langsung suruh baca langsung. Habis sholat wajib itu langsung ke depan, langsung berani dia. Bacakan kitab Fadhul Amal terjemahan. Padahal dalam kitab Fadhul Amal itu banyak hadis-hadis yang lemah. Enggak semuanya sahih. Paham ya? Cuman mereka kan anggapannya boleh menukilkan hadis dhaif dalam bab apa? At-targhib wa tarhib katanya. At-targhib memberikan dorongan, tarhib itu memberikan apa? ancaman. Biar takut dengan neraka atau misalnya kita katakan tidak diperbolehkan pendapat yang rajih sudah kita lewati dulu tidak diperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif baik dalam masalah apa? targhib maupun tarhib. Tapi boleh menyebutkan hadis dhaif dalam rangka apa? menjelaskan tentang kedhaifan hadis tersebut. Paham insyaallah? Naam. Kita lihat yakni huwa alladhi istana'ahu ba'dun nas itu hadis yang dibikin-bikin oleh sebagian manusia wa nasabahu ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dia menisbahkan kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa innana nusammihi mawdu'an fil istilah. Maka kita menamakan hadis tersebut dikenal hadis mawdu' secara istilah, hadis yang dibikin-bikin, hadis dusta. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Wa kalimatu mawdu'in hal ta'ni anna al-ulama wada'uhu wa lam yunqulahu balan am anna rawiyahu wada'ahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting juga nih. Sekarang asal kata maudhu' ini, kalimat maudhu' ini, apakah yang diinginkan itu para ulama itu telah meletakkan eh, memalsukan hadis tersebut kemudian apa? Kemudian mereka tidak nam barakallahu fikum menansapkan di benaknya. Nah, cuman bikin gitu aja. Atau am an rawiyahu atau perawinya, rawiyah itu namanya perawi. Nah, ataukah perawinya itu yang apa? Yang membuat dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham ya? Jadi ada dua pertimbangan ini. Apakah para ulama itu mereka yang meletakkan meletakkan hadis-hadis palsu tersebut kemudian tidak ditancapkan di benak-benak mereka, enggak dianggap maksudnya? Ataukah perawinya itu yang membuat hadisnya itu apa? Yang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kalian sini. Nakul kita katakan huwa fil haqiqah Yasmaluha jami'an. Dia pada hakikatnya mencakup semuanya. Maksudnya mencakup semuanya bagaimana? Mencakup semuanya itu maksudnya para ulama ada yang memang membukukan itu loh. Membukukan meletakkan hadis-hadis yang palsu atau hadis yang lemah atau hadis yang dusta. Seperti kitab apa? Al-Mawdu'at Ibnil Jauzi. Itu kalau ada buka kitab eh, kita eh, hadisnya itu hadis palsu, dhaif, lemah, eh, tapi kelemahannya Ibnu Jauzi itu terkadang apa? mutasahil, bermudah-mudahan. Hadis yang di dalam Sahih Muslim itu ya, sampai-sampai beliau juga mengatakan masukkan di situ, masukkan situ juga. Kan terlalu ekstrim, berlebihan dalam apa? memalsukan atau berlebihan dalam nah barakallahu fikum masukkan hadis yang lemah padahal Sahih Muslim. Kami nanti sebutkan nanti ya. Jadi untuk masalah eh Nah, Ibnu Jauzi ini kelemahannya itu bermudah-mudahan dalam Nah, barakallahu fikum masukkan hadis yang dhaif atau hadis yang palsu atau hadis yang nah matruk tadi dalam kitabnya. Kalau Al-Hakim, nanti ada pembahasan juga Al-Hakim itu dia bermudah-mudahan di dalam apa? Nah, barakallahu fikum atau mutasyaddid terlalu apa terlalu keras di dalam apa? Di dalam nah mensahihkan. Paham ya? Jadi ada dua kemungkinan Al-Hakim wa Ibnu Jauzi. Kalau Ibnu Jauzi itu mutasahil. Mutasahil itu maksudnya bermudah-mudahan. Nah, mengatakan hadis ini palsu hadis ini eh, nah masnu' atau hadis ini maudhu' itu bermudah-mudahan. Buktinya hadis dalam sahih Muslim dia hukum itu kan. Kan seharusnya kita, kita sepakat kan hadis yang di dalam sahihain itu sahih atau tidak? Sepakat sudah. Nah, saking bermudah-mudahannya akhirnya dimasukkan dalam kitab maudhu'at juga. Allah musta'an. Nanti kita lihat barakallahu fikum jazakumullah. Kata beliau nah, kata beliau, huwa fil haqiqah yashmaluha jami'an. Pada hakikatnya mencakup semuanya. Mencakup semuanya itu bagaimana maksudnya? Para ulama wada'uhu wa lam ainya balin. Para ulama meletakkannya, membukukannya dan mereka tidak peduli pada benak mereka. Jadi intinya dibukukan itu hadis maudhu', hadis yang dibikin-bikin, hadis yang dusta. Wahwa huwa pada padahal hadis yang maudhu'. Ai wad'na kata beliau ai wad'ahu rawihi 'ala nabi sallallahu alaihi Maksudnya apa? Hadis modul itu hadis yang apa? Yang perawi tersebut berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis palsu termasuk maudhu' ya. Na'am barakallahu fiikum. Na'am. Seperti itu. Jadi perawinya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ahaditsu al maudhu'ah katsiratun. Hadis-hadis yang dibikin-bikin dan dusta itu banyak sekali. Alafa fihal ulama ta'alif munfaridah. Sampai-sampai Nah, barakallahu fikum. Nah, para ulama mereka mengarang nah dengan karangan-karangan tersendiri, membukukan. Nah, ya, maksudnya karangan yang tersendiri maksudnya dipisahkan, khusus bahas masalah penyebutan hadis yang maudhu atau hadis yang dusta itu. Wa takallamu ala ba'diha ala wajhil khusus dan sebagian mereka berbicara tentang hadis yang apa? Yang maudhu'ah tadi hadis yang bisa dikatakan dusta yang tidak benar tadi itu, hadis yang dibikin-bikin tadi itu Nah barakallahu fiikum dalam keadaan barakallahu fi di atas sisi yang khusus. Jadi khusus membahas masalah itu, Pak. Wa mimma ulifa fi hadzal bab termasuk eh, atau di antara kitab yang di karang masalah bab ini bab seputar apa hadis yang maudhu tadi itu. Nah barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kitabu Al-Lali Al-Masnu' fi Ahadits Al-Maudhu'ah. Ini juga kitab di antara kita sekarang mengenai apa? Mengenai enam hadis-hadis yang mau doa, hadis-hadis yang e, dusta, tidak ada kebenarannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa di antara pula al-fawaid al-majmu'ah fil ahadits al-maudhu'ah ini juga sama. maksudnya sama nah pembahasannya itu kumpulan enam faedah faedah faedah yang dikumpulkan seputar apa? Hadis-hadis yang mau doa, hadis-hadis yang nah barakallahu fikum yang dibikin-bikin hadis dusta. Lisyaukani karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Wa minha al-mawdu'at Ibn Ibnu Jauzi yang ma'ruf. Di antara juga kitab dikenal kitab al-mawdu'at. Jadi kalau antum nanti baca artikel, lihatlah pada kitab al-mawdu'at berarti kita kitab karya siapa? Ibnu Jauzi rahimahullah Illa anna ini tanbih penting, illa anna Ibnu Jauzi rahimahullah yatasahalu ini penting. Namun hanya saja Ibnu Jauzi itu bermudah-mudahan fi itlaqil wad' al hadis di dalam nah barakallahu fikum memfonis hadis itu dusta apa hadis itu dibikin-bikin hadis itu bikinan palsu dusta itu beliau bermudah-mudahan paham belum ewa hatta innahum dzakaru sama-sama mereka menyebutkan annahu saqa hadisan Ibnu Jauzi menyebutkan saqa itu dzakara artinya saqa artinya dzakara Ibnu Jauzi menyebutkan hadis suatu hadis rawahu Muslim bayangkan hadis diriwayatkan Muslim fi sahih dalam sahihnya wa qala innahu maudhu'. Bermudah-mudahan ini bayangkan ini. Sampai-sampai mengatakan apa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Ibnu Jauzi mengatakan maudhu' hadisnya. Hadisnya apa? Palsu, dusta, dibikin-bikin. Nah, Walihada yuqal oleh karena itu ini kaidah kalau antum mau ambil kaidah penting sekali ini tiga perkara dalam masalah eh, barakallahu fikum memfonis nah palsu atau dusta di dalam masalah mensahihkan dalam masalah ijma. Para ulama mengatakan apa? La ibrata bi wad'i Ibnu Jauzi wala bi tashihil hakim wala bi ijma'i Ibnu Mundhir. Eh, tidak bisa dijadikan patokan ukuran barometer. Apa itu? Dengan fonisnya Ibnu Jauzi terhadap hadis itu lemah, palsu atau dhaif. Itu enggak bisa jadi patokan. Atau di dalam masalah apa? Pengsahihan hadisnya tapi yang mensahihkan Al-Hakim. Jadi kalau Al-Hakim memang hadis sun sahih, cek lagi. Karena beliau apa? Nah, bermudah-mudahan dalam mensahihkan. Paham belum? Nah, bermudah-mudahan dalam mensahihkan sehingga apa? Nah, barakallahu fikum perlu di perlu dicek lagi. Wala ijma' Ibnu Mundhir. Begitu pula ijma'nya Ibnu Mundhir. Jadi Ibnu Mundhir kalau mengatakan ajma'ul ulama, para ulama ijma' itu cek lagi ijma'nya. Karena ijma' yang bagus yang akurat itu ijma' Ibnu Qattan. Ijma'nya siapa? Ibnu Qattan rahimahullah bagus sekali itu. Paham ya? Tapi kalau Ibnu Mundir ajma'ul ulama mengucapkan seperti itu terkadang perlu cek lagi. Karena ternyata apa dijumpai ada perselisihan itu ya. Ijma'an sepakat itu ya. Nah, jadi tiga ini hati-hati. Nah, dalam masalah fonis hadis itu dhaif, palsu, lemah. Kalau yang fonis Ibnu Jauzi cek lagi. Di dalam mensahihkan hadis, hadisnya sahih. Kalau yang mensahihkan al-Hakim cek lagi. Dalam masalah ijma' kalau dinukilkan ijma' Ibnu Mundir dicek lagi juga. Paham belum? Ayo enam. Li'anna haula yatasahalun karena mereka-mereka para ulama tersebut rahimahumullah, mereka bermudah-mudahan. Ma'anna Ibnu Mundir tatab eh, tatabba'tuhu tatabba'tuhu wajadtu anna lahu asya' mimma naqala fihi ijma' wa yaqulu la fihi khilaf. Bersamaan dengan itu, Ibnu Mundir aku sudah mengeceknya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Aku sudah menelitinya dan mengeceknya. Fawajadtu namun aku menjumpai bahwasannya ada beberapa perkara yang dinukilkan ijma' di situ oleh Ibnu Mundir. Wa tapi Ibnu Mundir mengatakan la na'lam fihi khilafan. Ini malah bagus ini. Kami tidak mengetahui yang eh, kami tidak mengetahui permasalahan tersebut ada perselisihan. Ini malah bagus kenapa? Karena sebatas pengetahuan dia. Paham jadi kami tidak mengetahui kalau dalam masalah ini ada perselisihan. Berarti sesuai dengan pengetahuan dia kan? Bisa jadi ada nggak perselisihan? Bisa jadi ada, cuman beliau nggak tahu gitu maksudnya. Berbeda halnya kalau beliau mengatakan ajma'ah. Ajma'ul ulama, para ulama ijma' sepakat. Seakan-akan tahu nggak? Seakan-akan tahu gitu loh. Tapi kalau beliau mengatakan la na'lam fi khilaf, eh, kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah ini, berarti apa sesuai pengetahuan beliau. Kamu Walaupun di sana ternyata ada perselisihan yang mungkin beliau tidak tahu. Paham soal ini? Ayo na'am. Wa idza qala dzalika kalau Ibnul Mundir mengatakan seperti itu, faqad abra'a dzimmatahu amamallah jalla wa ala. Kalau Ibnu Mundir mengatakan tadi itu la na'lam fi khilafan. Kami tidak mengetahui sebatas pengetahuan kami, kan itu artinya. Dalam masalah ini ada perselisihan. Nah, taunya beliau ijma, tapi ternyata apa? Ada perselisihan yang beliau tidak mengetahuinya. Apa belum? Kata beliau apa? Wa idza qala dzalik kalau Ibnu Mundzir mengatakan ucapan tadi itu, faqad abra'a mata Sungguh Ibnu Mundzir telah berlepas diri dari tanggung jawabnya. Amam Allah jalla wa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena beliau enggak memastikan. Maksudnya sebatas pengetahuan beliau enggak ada khilaf itu ada. Paham belum? Bisa jadi nah di sana ada khilaf cuman beliau tidak mengetahuinya. Paham soalnya ya? Mau bisa? Ayo. Ikhwan fillah azza wa jalla berikutnya kata beliau wal ahaditsul mawdhu'ah lah asbab. Sekarang hadis-hadis kok dibikin eh, dibikin-bikin, dibuat-buat, kok dipalsukan. Hadis kok ada yang dusta atas nama Rasulullah itu apa sih tujuannya? Sebabnya apa sih? Wal ahaditsul mawdhu'ah lah asbab. Hadis-hadis yang na'am barakallahu fikum palsu atau dibikin-bikin atau hadis-hadis yang dusta itu ada sebab-sebabnya. Pertama, minha at-ta'assub li madhhab awli ta'ifah Biasanya sebabnya karena taksub fanatik. Fanatik terhadap madhabnya atau kelompoknya. Paham belum? Sehingga nanti ada hadis yang mereka berani bikin memalsukan hadis, berdusta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sampai-sampai yang benci dengan Imam Syafi'i dinukilkan lafadznya itu kurang lebihnya barakallahu fikum nam jauhilah Imam Syafi'i nah tetap nah barakallahu fikum ibtaidu an Syafi'i menjauhlah kalian dari Imam Syafi'i na'am fa innahu asyarr nah lafaznya gitu nih. Ibta'idu an Muhammad bin Idris. Muhammad Idris Syafi'i ya. Fa innahu asyar min iblis. Bayangkan itu. Allah musta'an. Jadi karena bencinya tadi asobia fanatik dengan gurunya atau yang semisalnya sampai-sampai atau fanatik dengan madhabnya, akhirnya memang mengatakan jauhilah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris karena dia lebih jelek dari iblis. Bayangkan itu. Berani membuat hadis yang palsu untuk apa? Menjauhkan nah barakallahu fikum kaum muslimin atau orang dari nah kebenaran. Paham maksudnya nih? Sebab pertama, minha at-ta'assub li madhhab aw ta'awli ta'ifah. Sebab pertama adalah ta'assub fanatik. Fanatik terhadap madhab tertentu atau kelompok tertentu. Aw ala madhab, aw ala ta'ifah atau asabiyah fanatik di atas madhab tertentu atau di atas kelompok tertentu. Jadi fanatik ada dua. Ima fanatik terhadap madhab atau terhadap, eh, fanatik terhadap kelompok atau fanatik di atas madhab pendapat berarti kan atau fanatik di atas apa suatu kelompok. Misal alal bait. Seperti alal bait. Alal bait itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inar rafidah, perhatikan baik-baik rafidah ini. Karena sesungguhnya rafidah akdzabun nas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu paling adalah manusia paling dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum la yastati'una an yurawwiju madhhabahum illa bil kadhib ini. Penting ini. Karena Syiah Rafidah itu mereka tidak mampu yurawiju. Apa yurawiju? Tidak mampu untuk apa? Untuk menyamarkan madhab mereka illa bil kecuali dengan dusta. Ya, yurawij itu maksudnya adalah membuat samar gitu. Paham belum? Jadi mereka enggak mampu membuat samar madhab mereka kecuali dengan dusta. Paham Jadi kalau dengan dusta baru mampu gitu loh, persamarkan seakan-akan benar. Karena Syiar rafidah punya keyakinan namanya apa? At-taqiyah, ya kan? At-taqiyah itu menyembunyikan aslinya. Kalau ketemu sama orang senyum-senyum, masya Allah salam juga. Tapi kalau nampak aslinya, sholatnya bagaimana? Takbirnya irsal, Allahu Akbar, nggak sedekat. Kemudian bawa kalung, kalungnya itu nah bergumpalan tanah di sini, katanya karena kar Karbala. Kalau sujud dipakai sujud. Kalau di rumahnya ada gambar Khomeini biasanya, atau punya musola sendiri di rumah biasanya. Nah seperti itu para kita Allah musta'an. Jadi namanya at dan menyembunyikan aslinya. Paham ya? Menyembunyikan aslinya kalau nampak orang ada pergi tapi kalau menyembunyikan aslinya kan orang enggak pada nggak tahu, ya nggak Eh, menutup-nutupin apa? Nah, barangkali fikum ritual pelacuran perzinahan dengan apa? Mut'ah. Dinamakan mut'ah, itu Syiah, Syiah Rafidhah. Nah, barangkali fikum. Allah musta'an. Kata beliau, it eh, inna madhabahum batil karena sesungguhnya jalan mereka atau madhab mereka adalah batil. Syiah Rafidah. Kama dzakara dhalika Syekhul Islam rahimahullah taala anhum. Sebagaimana Syekhul Islam telah menyebutkan tentang mereka. Sampai-sampai para ulama apa? Nah, para fiikum menjuluki bahwasannya Syiah Rafidah itu na'am lebih sesat daripada na'am keledai piaraannya. Paham ya? Ada juga yang mengatakan akbar minal yahud wan nasara, lebih kafir daripada orang Yahud wa Nasara Syiah Rafidah. Kenapa? Orang Yahud wa Nasara jelas dengan kekufurannya Jelas kalau si Arab itu nggak nampak gitu loh. Eh, karena mereka menamakan Islam Syiah gitu loh. Islam tak nggak mau, Islam Syiah ada tambahannya. Islam Syiah biasanya. Nah, Allah musta'an. Sampai-sampai mereka mengagungkan kuburan siapa itu? Abu Lu'lu'ah eh? Al-Majusi. Nah, kalau tidak salah di Iran sana ya diagungkan itu. Nah, barakallahu fikum sampai-sampai ketika nama baca artikelnya itu eh, waktu di Damas itu sampai-sampai ditulisin Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Bayangkan. Padahal yang bunuh siapa? Yang bunuh Umar Khattab. Karena mereka bencinya luar biasa terhadap Umar Khattab, Syiar Rafidah itu. Sama-sama nuduh Abu Bakar dan Umar apa? Mereka adalah tohud, bayangkan Allah musta'an, pembegal kekuasaan, perampok kekuasaan. Ekstrimnya seperti itu. Jadi hati-hati dengan Syiah Rafidhah. Kalau Syiar Zaidiyah itu nggak dikafirkan, tapi tetap berbahaya. Karena mereka meyakini Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman khalifah, Ali khalifah cuman yang berhak itu Ali sebenarnya. Masih halus dia, lembut. Tapi kalau syiar Rafidah langsung. Eh, Abu Bakar, Umar, Utsman pembegal kekuasaan. Ali yang berhak. Ekstrim enggak? Ekstrim itu syiar Rafidah. Kalau syiar Zaidiyah di Yaman sana secara globalnya ya, itu masih para ulama tidak mengkafirkan karena itu tadi masih mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Cuman Ali ini yang berhak seharusnya. Om belum, masih mengagungkan Ali tadi. Nah, ujung-ujungnya sampai para ulama mengatakan, datangkanlah kepadaku Syiah Zaidiyah kecil. Nanti kalau besar pasti jadi Rafidhah. Kecilannya Syiah Zaidiyah, kalau besar jadi Syiah rafidah biasanya. Buktinya ketika perang itu gabung gitu loh. Syiah Zaidiyah dan Syiah rafidah. Ini sekedar selingan kalau fikum kesimpulannya bahwa Syiah rafidah madhab mereka adalah madhab yang batil. Wa hunaka hadis katsirah ruwiyat fi dammi Bani Umayyah ini. Di sana juga ada hadis yang banyak diriwayatkan mengenai apa? Ya, berkaitan masalah celaan terhadap Bani Umayyah. Kenapa kok ada celaan sana? Wa aktsaru man wada'ah Rafidhah dan yang paling banyaknya nah membikin hadis palsu tersebut, nah hadis dusta tersebut adalah Syiah Rafidhah. Karena Syiah Rafidhah benci dengan siapa? Muawiyah. Bani Umayyah ini anak-anak keturunannya siapa? Muawiyah bin Sufyan. Paham belum? Nah, sehingga mereka enggak suka, benci sama Muawiyah. Senangnya sama siapa? Syiah Rafidhah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Zahra kata mereka. Kemudian sama Husain. Naam ya? Itu kesenangan mereka. Nah, kalau Hasan enggak mau Hasan. Kenapa Hasan mau Hasan dituduh penakut katanya? Kenapa penakut? Karena seharusnya ketika tragedi yaitu tragedi antara nah barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah Muawiyah bin Sufyan kata mereka seharusnya Hasan itu mengambil jabatannya bapaknya itu bapaknya teruskan gitu loh pengennya Syiah Rafidhah itu. Tapi kenapa kok tanazul malah mengalah diserahkan ke Muawiyah bin Sufyan, marah Syiah Rafidhah. Awalum. Nah, akhirnya mereka menjuluki Jabban. Hasan itu Jabban. Kalau Husain bagaimana? Husain ini batal katanya. Batal itu maksudnya adalah pemberani. Dia tanah di ketika terjadi tragedi di tanah Karbala terbunuh katanya. Padahal kalau antum telusuri dari sejarah, wal alam di situ sebutkan atau enggak terjemahan itu, kalau di, di kitab nilai itu tarikh itu sejarahnya itu yang bunuh sebenarnya juga Syiah Rafidah juga. Orang Syiah sendiri yang bunuh sebenarnya. Nah, cuman mereka gak mengakui gitu loh. Akhirnya sejarahkan Husain tragedi yang menyedihkan, mereka peringati. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Li'anna Bani Umayyah kana bainahum wa baina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum hurubun wa fitanun. Karena Bani Umayyah, ini ingat-ingat ya Bani Umayyah ini eh, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena antara Bani Umayyah dan Ali bin Abi Thalib saat itu ada peperangan dan fitnah. Akhirnya Hasan tadi yang ngapain? Tanazul dari Hasan. Tanazul mengalah fungsinya apa? Untuk meredakan dan juga meredam agar tidak terjadinya apa? Pertumpahan darah antara dua kelompok kaum muslimin. Ya enggak? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna inna hadza sayyidun." Sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang tuan. Siapa maksudnya? Hasan. Allah an yusliha bihi bainal fi'atainil 'azimataini na'am minal mu'minin aw minal muslimin. Artinya apa? Dan semoga Allah taala mendamaikan dengan sebab Hasan ini dua kelompok yang besar dari kalangan kaum mukminin, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi nanti kalau anak ke Yaman, Allah mudahkan ada rezeki itu, Eh, kalau mau ngecek aja ya, orang-orang awamnya itu, orang awam Syiah itu, kalau dengar nama Ali senang dia. Husain, wah, senang. Tapi kalau Muawiyah, hmm, tak senang dia. Masmuknya akhir Muawiyah. Khair insyaallah. Dia enggak suka. Sukanya yang nama Ali, kalau perempuan Fatimah, eh, Ali, Husain senang mereka. Itu yang awamnya ya maksudnya. Kalau Ahlus Sunnah sudah namanya bebas, Abdullah, Abdurrahman bebas. Tapi kalau orang Syiah yang awamnya itu paling senang itu tadi. Eh, sehingga di sana antum enggak asing kalau jumpa kok banyak namanya Ali. Wah, dikit-dikit Ali bin Saleh, eh, Saleh bin Ali, paham ya? Nah, macam-macam seperti itu. Allah musta'an. Wal maudhu' mardud, hadis yang maudhu' yang dibikin-bikin itu hadis yang mardud, ditolak. Wa tahadduts bihi haram. Dan menyampaikan hadis yang maudhu', hadis yang palsu, hadis yang dusta haram hukumnya. Illa man tahaddatsa bihi min ajli an yubayyana annahu maudhu' fa innahu yajibu alaihi an yubayyana dzalika linnas kecuali orang yang menyampaikan hadis hadis yang maudhu tadinya hadis yang palsu atau hadis yang dusta tadi itu kecuali kalau orang menyampaikannya dalam rangka apa menjelaskan kepada manusia bahwasanya itu hadis palsu nah karena wajib untuk menjelaskan apa kepada manusia bahwasanya itu hadis yang palsu seperti antum misalkan berdakwah di masyarakat misalnya menjelaskan utlubul ilma walau bisin Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu hadis yang palsu. Itu nggak masalah. Jelaskan, sebutkan. Biar orang nggak berbondong-bondong ke sana. Paham ya? Karena hadisnya palsu tadi itu. Mencari ilmu apa di sana? Ilmu dunia mungkin. Paham ya? Ilmu agama tidak ada. Nah, Allah musta'an. Wa wa wad'ul hadis ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kaba'ir dzunub dan memalsukan hadis berdusta nah dengan suatu hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kaba'ir dzunub termasuk dosa-dosa besar. Liqaulin Nabi SAW dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu hadisnya dihafal itu. Nah, artinya apa? Artinya tadi Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, artinya barang siapa yang berdusta atas nama Tuhan Rasulullah muta'ammidan ini penting. Dalam keadaan sengaja. Nah, tak bawa maka hendaknya dia mempersiapkan ada tempat duduknya minan nar dari api neraka. Wa sabata anhu annahu dan juga telah datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man haddatsa 'anni bi haditsin yara annahu kadibun, fahu ahadul kadibin. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis padahal dia tahu itu adalah hadis yang dusta, maka dia termasuk salah satu pendusta. Paham soalnya ya? Termasuk salah satu orang-orang yang berdusta. Walaupun dia sendiri apa? Bukan yang bikin gitu, menyampaikan tak. Menyampaikan hadis palsu, menyampaikan ke orang lain hadis yang dusta tadi itu. Dia tahu kalau itu dusta, itu termasuk apa tadi? Termasuk pendusta juga dia. Wa idza aratta an tasufa haditsan linnas wa tubayyana lahum annahu mawdu' wa makdzub 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an tadhkurahu bi sighati tamrid. Ini bagus ini aturannya. Apabila engkau ingin Antasuko, antatkura antatkura apa antatkura na'am apabila engkau ingin menyebutkan hadisan suatu hadis tasuk itu tadkuru ya na'am linnas menyampaikan hadis kepada manusia wa tubayyin dan ingin menjelaskan lahum kepada manusia anhu maudhu' bahwasanya hadis itu palsu wa makdzub dusta ala nabi sallallahu alaihi wasallam atas nabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an tadkurahu bi sighati tamrid maka harus engkau menyebutkan dalam bentuk tamrid. Tamrid itu enggak langsung qala Rasulullah, tapi bagaimana? Qila. Telah dikatakan hadis seperti ini, qila wa yurwa. Telah diriwayatkan hadis seperti ini, wa yudkar. Telah disebutkan hadis seperti ini. Jadi kan enggak nisbahkan Rasulullah, ya enggak? Jangan langsung qala qala Rasulullah, jangan. Tapi qila ada yang mengatakan ruwiya, ada yang meriwayatkan, eh, zukira, ada yang ada yang menyebutkan atau yudkar iya, disebutkan, apa maksudnya ya? Sehingga hadisnya itu tetap dalam keadaan enggak dinisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahum insyaallah. Naam. Wa na'ud dzalik likai la ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jazm, agar engkau tidak menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk jazm. Jazm itu pemastian qala Rasulullah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan pemastian berarti menunjukkan apa? Nah, jangan pakai lafaz itu karena dikhawatirkan apa? dikhawatirkan menunjukkan pemastian itu. loh. Qala Rasulullah, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, itu pastikan nanti. Perhatikan baik-baik. Nah, nanti lagi. Nanti dulu. Nah. Bisa dilihat sini. Paham soalnya ya? Jadi fungsinya pakai istighfar tamrid tadi biar enggak terkesan bahwasanya itu ucapan Rasulullah. Li'annahu in fa'alta dzalik awqa'ta an as fil iham. Karena kalau kamu menyampaikan melakukan dengan bentuk jazm tadi itu, qala Rasulullah contohnya, engkau telah membuat pendengar itu nah berada pada iham, kesamaran. Samar gitu. Ini hadis Rasulullah atau bukan itu loh. Paham ya? Kecuali kalau sebutkan ini, qila dikatakan, yurwa diriwayatkan, utlubul ilma wal bisin. Itu umum enggak sifatnya? Umum. Yang riwayatkan enggak ketahui. Tapi kalau qala Rasulullah langsung menisbahkan kepada siapa? Rasulullah SAW bahaya. Apa maksudnya ini? Paham belum? Eh, nah, ini penting sekali jangan sampai Gagal ya paham barakallahu fikum. Wa al-umur al-muhimma allati yanbaghi an nunabbiha 'alaiha. Dan termasuk perkara yang penting yang selayaknya nah, dan sepantasnya kami memperingatkan padanya ma yaf'aluhu Zamakhsyari ini. Mahmud namanya Mahmud Zamakhsyari ini. Paham ya? Yaitu perbuatannya dilakukan oleh Zamakhsyari fi tafsirih. Pada tafsir tafsirnya Zamakhsyari apa tafsir namanya? Al-Kasyaf. Al-Kasyaf bila dau itu ya. Kasyafan senter artinya Senter yang tidak ada cahayanya. Naam, min tasbirihi as-surah allati fasurha. Yaitu dia apa? Mendatangkan surat yang dia menafsirkannya. Wa khatmiha, kemudian dia menutupnya, menutup tafsir tersebut bi ahadits dhaifah jiddan aw madhu'ah. Ditutup dengan hadis apa? Yang lemah sekali dan yang palsu. Fi fadli tilka surah, yaitu mengenai keutamaan surat tersebut. Jadi jangan baca kitab Al-Kasyaf Al-Kasyaf itu tafsir Al-Qur'an karyanya Az-Zamakhsyari Mahmud. Paham ya? Mahmud Az-Zamakhsyari. Paham belum? Nah, itu termasuk apa? Termasuk raisun min ru'usil Mu'tazilah. Ya, termasuk salah, salah satu pemimpin Mu'tazilah itu ya. Pemimpin, pemimpin Mu'tazilah maksudnya apa? Pemikirannya pemikiran Mu'tazilah. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Walakin Allah yassara lil hafidh Ibnu Hajar rahimahullah akan tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala apa mudahkan untuk al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala fa kharraja ahadith tafsir al kashaf li Zamakhsyari beliau mengeluarkan mentakhrij mengeluarkan hadis-hadis yang ada dalam tafsir al-kashaf maksudnya mengeluarkan bagaimana mengeluarkan hadisnya dijelaskan itu paham ya dijelaskan wa bayyana as-sahih min ad dhaif min al-mawdu' beliau menjelaskan mana yang sahih dan mana yang dhaif dan mana yang palsu atau dusta tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau antum jumpai artikel tulisan Al-Kasyaf tadi itu, ya, dalam tafsir Al-Qur'an karya Az-Zamakhsyari jangan dibaca, berbahaya karena di situ banyak takwilnya. Banyak takwil maksudnya tahrif. Wa jaa'a rabbuka katanya wa jaa'a amru rabbik. Telah datang Rabbmu kata dia, yang datang bukan Rabb itu. Yang datang itu perintah atau utusan Rabbmu. Paham belum? Ini tarif, ya kan? Tarif, enggak boleh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau nggak seperti itu, intinya banyak di situ tahrifat yang sangat keliru, berbahaya. Jangan dibaca kitab kasyaf tersebut. Mohon insyaallah. Az-Zamakhsyari tadi, tadi siapa namanya? Mahmud. Nah. Summa qala rahimahullah, sudah kita selesaikan berarti ya. Hadis mengenai hadis mungkar, matruk, kemudian maudhu' sudah kita selesaikan. Sekarang kita membaca penutupannya. Summa qala rahimahullah, wa qad atat kal jauharil maknuni, samaituha mandumatal baiquni. Dan sungguh telah datang pantun-pantun dan puisi-puisi tersebut seperti mutiara-mutiara yang indah tersusun. Kan bagus sekali pantunnya kan? Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadis iddah wa qulu wahidan ata wa hadda awwaluha sahihu wa matasal isnaduhu ha Eh, wa ista'duhu wa lam syadda au yu'al ila akhirih. Bagus enggak pantunnya? Kata beliau, dan sungguh telah datang pantun-pantun tersebut kal jauharil maknuni. Seperti apa? Mutiara-mutiara yang disusun, ditata rapi. Sama ituha aku menamakannya mandumatal baiquni. Manduhnya, mandumahnya Imam Al-Baiquni. Qalu atat ad-dhamir ya'ud ala hadil mandumah. Domir kata ganti atas itu, hiya kan domir hiya itu sebagai fa'ilnya kan Kembali kepada pantun Baikuniyah ini, manduma Wa qalu kal jauhar al maknun ai misal jawahir, misal jauhar. Seperti apa? Seperti mutiara. Nah, nah permata, jauhar kan mutiara. Seperti mutiara, nah barakallahu fikum permata fal kaf tasbih Wa atat fi'lun madin wa fa'iluhu mustatir. Atas itu fi'il madhi, fi'il fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu hiya. Atat. Naam. Wakal kal jauhar mansubah 'alal hal. Kal jauhar itu mansub dia sebenarnya. Jauharan aslinya. Nah, ai atat misal jauhar, mana ada kafnya itu ya, ada kafnya. Nah, jadi akhirnya majrur. Wa ila aslinya mansub sebagai apa? Hal. Nah, dalam keadaan seperti permata nah, atau mutiara yang tersusun dari itu. Wa qalu al-maknun ay al-mahfud an syams, ya kan? Terjaga, tersusun, nah barakallahu terjaga dari apa sinar matahari. Jadi kalau mutiara, mutiara itu dari apa sih mutiara itu sebenarnya itu? Mutiara apa? Sagu mutiara itu bukan? Eh? Antum kan pernah beli sagu mutiara kan? Ya mutiara itu yang ada di dalam anu plastik itu apa lain lagi? Mutiara itu apa ya? Mutiara itu. Dijual harganya ada nggak? Nggak ada. Ada. Mahal harganya mutiara itu. Diambil dari apa mutiara itu? Keong. Hmm? Diambil dari apa mutiara itu? Akhsain. Laut, ya benar laut, benar. Cuman di laut itu apa? nak Antum masuk ke laut dapat mutiara langsung atau eh, ada sesuatu yang perlu dibuka terlebih dahulu? Antum? Apa? Keong laut. Karang laut. Karang. Kalau karang laut, batu itu batu karang. Itu enggak ada mutiara yang pecah pun sampai seribu tahun mungkin ya nggak akan dapat mutiara kalau batu karang kerang <laughs> kerang laut itu kalau antum misalkan bisa menyelam itu biasanya kalau pas dapat ya harganya mahal mutiara itu bagus sekali dari kerang ya bukan dari keong laut bukan dari karang kalau karang itu batu karang itu keras itu antum pecah nggak ada nggak ada mutiaranya tapi dari kerang tadi itu nah nah ini permisalannya apa nah mutiara Permata mutiara tadi yang apa? Yang terjaga dari sinar matahari. Wa aniriyah wal ghubar, terjaga dari riyah itu tiupan angin wal ghubar dan juga debu. Fayakunu daiman nadiran musyriqa. Maka nah, menjadilah mutiara tersebut terus-menerus apa? bercahaya, nam berseri-seri, kemudian memancar. Paham belum? Seperti itu. Nadiran musyriqa itu maksudnya berseri-seri bercahaya memancar. Karena terjaga dari Naam sinar matahari dan tidak ada debu dan juga tidak terkena angin tadi. Wa man duma baiquni nasabaha ilaih li'annahu waladhi nadhamaha. Ada ucapan beliau duma baiquni dinisbahkan oleh beliau karena beliau yang menyusunnya. Suma qala rahimahullah fawqa salatina bi arba'in atat aksamu summa bi khairil khutimat. Yang mana pantun yang dipermisalkan seperti mutiara yang indah tadi itu jumlahnya lebih dari 30 jumlahnya lebih apa barakallahu fikum Nah dari 34. Paham ya? Nah, walaupun beliau mengatakan Fawqasalatina di arba'in atas, aslinya itu segera mubalaghah saja. Wa illa jumlahnya kalau anda perhatikan kan kurang lebihnya 34 ya. 34 ya jumlahnya ya pas ya. Dan kata beliau fauqa salasina bi arba'in atas, aksamuha tsumma bi khairin khutimat. Nah, kata beliau jumlahnya itu nah datang 32 ayat 34 pantun pembagiannya itu. Nah, kemudian ditutuplah dengan suatu doa kebaikan. Qaulu fawqa nabi arba'in atat kata Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin ai anha atat arba anha atat arba'atun wa salatin, anha atat arba'atan wa salatin baitan. Bahwasanya pantun tersebut datang jumlahnya berapa? 34. Nah, barakallahu fikum pantun. Wa abiyatu abiyatuha tsumma bi khutimat, yakni anna abiyata hadil mandumah ja'at fawqa salatin bi arba' tsumma khutimat fi khairin. Artinya apa? Bahwasanya pantun-pantun tersebut nam datang di atas 30. Ya enggak? Benar enggak kalau di, atas 30? Di atas 30. Maksudnya di atas 30 ya 34 tadi itu. Kemudian ditutup dengan Nah barakallahu fikum suatu kebaikan. Wa ila huna yantahu bi fadlillah taala hadha syarah lailatul itsnain al muwafiq. Naam kata beliau dan sampai di sini telah selesai dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala syarah ini penjelasan ini. Nah, pada malam Senin bertepatan dengan tanggal 10 bulan 6 tahun 1412 Hijriah. nasallahu taala an yataqabbal minna shalihal a'mal wa an az zalal wal khata' innahu samil mujib. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal-amal saleh kami dan agar Allah taala mengampuni dan ketergelinciran, kekeliruan sesungguhnya Allah Taala zat yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak wa baraka ala nabiyyina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah sudah kita selesaikan barakallahu fikum. Semoga dari pembahasan awal sampai terakhir ini ada yang masih membekas di benak-benak antum walaupun enggak semuanya. Walaupun enggak semuanya. Kalau semuanya alhamdulillah, tapi pun enggak semuanya tapi ada yang bekas di benak-benak antum barakallahu fikum. Karena setelah kitab ini nanti insya Allah bismillah kalau antum mau mempersiapkan di sela-sela liburan nanti antum siapkan kitab Nuzhatun nador yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala. Terserah mau beli cetakan Saudi, harganya lumayan. Nah, satu sekitar 250 ribu atau cetakan Mesir yang harganya lebih murah biasanya sekitar 100 ribuan. Barakallahu fikum yang jelas. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mungkin setelah 15 Syawal atau yang di sekitarnya barakallahu fikum nasallallahu alaihi wasallam rabbil alamin